Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa di udara untuk melanjutkan kajian bahasan tentang ilmu yang pada hari Selasa yang lalu <clears throat> pembahasan kita sudah sampai pada adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu ketika mencari ilmu. Ada tiga adab yang sudah kita bahas. Adab yang pertama ikhlas dalam meniatkan pencarian ilmunya hanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Dan yang ketiga, meniatkan ilmu untuk membela syariat. Kita akan teruskan kepada adab yang keempat yang tidak kalah penting dibanding adab-adab yang lainnya adalah rihabatu sadr fi masailil khilaf Seorang penuntut ilmu harus berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Selama masalah yang diikhtilafkan adalah masalah yang merupakan lapangan ijtihad di kalangan para ulama, maka wajib kita memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam masalah itu. Pendapat kita tidak menjadi hujah yang bisa mengalahkan pendapat orang lain. Karena kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka orang lain pun nanti bisa-bisa berkeyakinan seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah sikap saling menyalahkan satu sama lain. Kecuali kalau perbedaan itu dalam perkara-perkara yang memang tidak dibolehkan untuk berikhtilaf dalam masalah itu. Seperti masalah-masalah akidah masalah-masalah yang sudah qat'i diijmai oleh seluruh kaum muslimin maka tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah itu seperti umpamanya tentang jumlah rokaat solat, jumlah umpamanya berapa kali solat dalam sehari semalam tentang umpamanya rukun Islam yang lima dan rukun Islam rukun iman yang enam Perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara kot'i yang bukan merupakan lapangan istihadiyah bagi manusia sekalipun dia para ulama. Maka kita tidak boleh untuk berikhtilaf dalam masalah tersebut dan tidak boleh juga toleran terhadap orang yang menyimpang dalam masalah tersebut. Seperti umpamanya kalau ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa solat dalam sehari semalam itu cukup tiga kali saja, bukan lima kali. Kalau kita meyakini lima kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena demikianlah yang kita terima secara mutawatir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat, para ulama dan menjadi ijma kaum muslimin. Sehingga apabila ada orang yang menyatakan sholat cukup tiga kali dalam sehari semalam, sekalipun dia berhujjah dengan ayat, maka tidak boleh kita membiarkan hal tersebut. Karena membiarkannya akan menimbulkan kles internal kaum muslimin konflik horizontal di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itulah, sekalipun dia berhujah dengan ayat, dengan hadis yang sahih, ayatnya pasti benar, hadis sahihnya pasti benar, tapi mungkin interpretasi orang itu terhadap ayat dan hadis itu yang perlu dipertanyakan. Umpamanya orang itu berhujah dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 78 Aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda Kata Allah Aqimish sholata liduluki syamsi Dirikan olehmu salat ketika matahari sudah naik, sudah tinggi Ila ghasaqil lail kemudian dirikan solat ketika malam sudah menjelang, sudah tiba. Wa Qur'an al-fajri dan dirikan solat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini sebagian orang menyatakan bahwa Allah hanya menuruh, menyuruh kita sholat tiga kali aja. Pertama ketika matahari sudah naik, sudah tinggi. Kedua sudah malam, ketiga sholat subuh itu aja katanya. Ayatnya benar, tapi interpretasi orang itu terhadap ayat itu yang keliru. Penafsiran dan pengamalan ayat itu yang keliru. Karena menafsirkan, memahami, dan mengamalkan ayat apapun harus merujuk kepada bagaimana aplikasi Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat tersebut. Dan ternyata Nabi dalam banyak hadis sahih menjelaskan lima kali solat dalam sehari semalam. Sehingga kaum muslimin sudah ijma. Oleh karena itu nggak boleh ada ikhtilaf dalam masalah ini dan tidak boleh membiarkan dan mentolerir ada orang yang menyimpang dari apa yang sudah menjadi ijma kaum muslimin. Kalau dalam bahasa sains, dalam bahasa teknologi kita mengenal ada sesuatu yang disebut dengan eksak atau pasti yang tidak boleh orang ada perbedaan pendapat dalam masalah itu seperti umpamanya dua kali tiga itu enam semua manusia ijma sepakat dua kali tiga itu enam karena ini eksak ini sesuatu yang pasti tidak boleh ada yang ikhtilaf kalau ada yang beda menurut saya umpamanya ada seseorang yang berkata tiga kali dua itu delapan umpamanya kita tidak boleh membiarkan kita tanya. Tidak boleh itu berpendapat dua kali tiga itu delapan. Orang itu berkata, ini perbedaan pendapat antara kita. Kita saling menghargai perbedaan pendapat di antara kita. Boleh nggak omongan orang itu kita benarkan? Nggak boleh. Karena apa? Karena efeknya luar biasa besar dalam bentuk efek yang negatif dalam kehidupan keseharian. Nanti kalau dagang umpamanya ya, umpamanya orang itu dagang barang tertentu, kita menjadi pembelinya. Umpamanya dagang combro orang itu, mang berapa ini? 2000. Ah, saya beli tiga ya. Menurut kita kan 2000 kali 3 6. Menurut dia 8 bayar 8 ribu dong loh. Kata kita 6 ribu dong. Kan 2 kali 3 6. Kata dia enggak menurut saya mah 2 kali 3 8. Ribut itu. Kita tanya mana jalannya, mana dalilnya 2 kali 3 itu 8. Kalau kita dalilnya 2 kali 3 itu 6. 2-nya ada 3. 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. Nuh. no. Kalau kamu mana dalilnya? Ah, pokoknya kita punya dalil masing-masing. Bisa nggak itu ditolerir? Nggak bisa. Nanti akan menimbulkan konflik horizontal dalam kehidupan keseharian kita. Dalam hal dagang, jual beli, pinjam meminjam. Dalam hal menghitung eh, bangunan, lebar dan luas tanah. Umpamanya si, si orang yang berpendapat dua kali tiga itu delapan mau menjual tanah kepada kita per 2 meter itu umpamanya 100 ribu per 2 meter umpamanya 100 eh, eh, ribu ya akhirnya kita beli umpamanya 3 meter aja 3 kali 2 meter panjangnya 2 lebarnya 3 jadi 6 meter kita bayar nih Eh dia berpendapat dua kali tiga kan delapan kata dia. Akhirnya apa ribut? Makanya nggak boleh dibiarkan. Sesuatu yang eksak, sesuatu yang pasti tidak boleh dibiarkan kalau ada orang yang berbeda pendapat dalam hal yang pasti itu. Nah, dalam bahasa syariat sesuatu yang pasti, sesuatu yang eksak itu disebut qat'i. Maka sesuatu yang qat'i tidak boleh kita berbeda pendapat dalam masalah itu. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan adalah masalah yang memang para ulama berikhtilaf dalam masalah itu yang memang masalah tersebut masalah ijtihadiyah maka wajib kita berlapang dada. Tidak boleh perbedaan pendapat dalam perkara-perkara tersebut menjadi penyebab satu sama lain saling memojokkan, saling mengejek, saling menyalahkan, bahkan saling benci dan saling memusuhi. Nggak boleh. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini karena mereka orang-orang yang dibimbing, dibina, dididik secara langsung oleh manusia terbaik sepanjang zaman yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi walaupun mereka generasi terbaik tetap saja mereka pun mengalami ikhtilaf dalam banyak masalah Siapa yang ingin tahu bagaimana ikhtilafnya para sahabat, para sahabat dalam berbagai macam masalah, dalam tafsir, dalam fikih dan seterusnya, kita bisa merujuk kepada kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama yang dasarkan kepada hadis-hadis dan asar-asar yang bersumber dari para para sahabat. Oleh karena itulah maka Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam perkara-perkara yang memang layak diikhtilafkan. Kenapa? Karena ilmu yang sampai kepada setiap orang berbeda. Background, latar belakang, pendidikan berbeda, latar belakang lingkungan berbeda, kecerdasan berbeda. Segalanya berbeda, maka pasti akan melahirkan banyak perbedaan dalam berpendapat. Lihat para imam madhab yang empat umpama imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala jami'an mereka banyak mengalami ikhtilaf satu sama lain dalam masalah fikih dalam perkara-perkara yang memang layak manusia berikhtilaf dalam masalah tersebut. Maka wajib kita toleran sebagaimana para ulama juga bertoleran dalam masalah yang diikhtilafkan. Walaupun ikhtilaf yang terjadi antara para ulama umpamanya begitu tajam, terkadang ikhtilafnya disebut ikhtilaf tadod Ikhtilaf tadod itu ikhtilaf yang kontradiksi satu sama lain, berbenturan, berlawanan, bertolak belakang. Kata yang satu sunnah, kata yang lain bid'ah. Sunnah itu musuh besarnya bid'ah, bertolak belakang. Dan ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Tapi bagaimana sikap para ulama satu sama lain ketika berikhtilaf apakah saling gontok-gontokan? Tidak. Mereka saling toleran, saling menghargai, saling memuji. Karena hasil istihad yang berbeda tapi prinsip dasarnya sama. Apa prinsip dasarnya? Itu sama-sama berpegang teguh kepada dalil dan dalil yang sampai kepada masing-masing ulama berbeda. Oleh karena itu kalau dalil yang sampai kepada mereka berbeda tapi kemudian pendapatnya sama malah aneh. Dari sinilah lahir toleransi yang besar di kalangan para ulama dalam menghadapi ikhtilaf di kalangan mereka. Mestinya kita sebagai orang awam tidak hanya mewarisi masalah yang diikhtilafkan saja di kalangan para ulama, tapi juga mewarisi sikap toleransi yang besar dalam berikhtilaf dari kalangan para ulama. Para sahabat ikhtilaf tapi mereka saling menghargai satu sama lain. Para ulama juga berikhtilaf tapi mereka saling menghargai satu sama lain maka kita pun mestinya mewarisi hal itu dari para ulama. Ya mewarisi ikhtilafnya, ya mewarisi sikap toleransinya yang besar dalam perkara-perkara yang memang diikhtilafkan. Kecuali seperti yang saya singgung tadi, kalau masalahnya bukan ikhtilaf, tapi penyimpangan umpamanya kaum muslimin ijma sepakat Lalu ada sebagian orang yang berbeda dari apa yang sudah menjadi ijma, itu bukan ikhtilaf tapi namanya inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan sholat subuh itu tiga rokaat, sholat duhur umpamanya dua rokaat, sholat maghrib umpamanya empat rokaat, ah, itu menyimpang dari ijma kaum muslimin, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf, menyimpang dari ijma. Kalau ada orang yang menyatakan sholat sehari semalam itu cukup tiga kali, sedangkan kaum muslimin seluruhnya berijma bersepakat lima kali dalam sehari semalam, maka yang tiga kali tadi bukannya ikhtilaf dengan kita, tapi itu inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang. Nah yang seperti itu, sekali lagi tidak bisa ditolelir, tidak boleh didiamkan. Sama dengan kita tidak boleh mendiamkan ada orang yang berkeyakinan dua kali tiga itu delapan. Nggak boleh itu akan mengacaukan itu dalam kehidupan bermuamalah kita satu sama lain dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itulah maka yang dimaksud berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan adalah memang dalam masalah yang para ulamanya bahkan para sahabatnya sendiri ikhtilaf dalam masalah tersebut. Perbedaan pendapat dalam masalah yang diikhtilafkan tidak boleh menghasilkan lontaran, cemoohan, istilah seperti menuduh bid'ah kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Kecuali apabila memang para ulamanya sendiri mengistilahkan bid'ah untuk hal tersebut. Karena apa? Berkata Syaikhul Tha'imin kalimatul mubtadi laisat hayyinan 'ala nafas. Sebab kata-kata bid'ah ini bukanlah sesuatu yang ringan bagi jiwa. Oleh karena itulah maka tidak boleh umpamanya kita melontarkan kata-kata bid'ah kepada orang lain yang pendapatnya dalam masalah fikih berbeda dengan kita. Sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan perbedaan pendapat dalam gerakan solat seperti contoh ketika bangkit dari ruku. Di mana posisi tangan ketika bangkit dari ruku sebelum sujud? Setelah berkata berdoa Sami Allahu liman hamidah Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu Mil as-samawati Wa mil al-ardi Wa mil amasyita min si'im ba'du Boleh ditambah sebagaimana kata Nabi Ahla thana'i wal majdi Ahakku maqalal amdu Wa kulluna lakal abdu Laka abdun Allahumma la mani lima atita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ketika membaca Rabbana walakal hamdu sampai akhirnya di mana sih posisi tangan? Apakah harus sedekap seperti sebelum ruku ataukah ngarumbai kahandap kata orang Sundamanya? Ngarumbai kahandap itu artinya kedua kedua tangan itu dilepaskan ke bawah Mana yang lebih benar? Masalah ini masalah yang sejak zaman dahulu diikhtilafkan. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang hidup pada abad abad pertama, abad ke kedua sampai abad ketiga ditanya mana yang benar ketika bangkit dari ruku tentang posisi tangan apakah harus sedekap lagi ataukah dilepaskan ke bawah? Kata Imam Ahmad, "Faman syaa'a falyaqbid wa man syaa'a falyursil." Siapa yang mau sedekap silakan sedekap, siapa yang mau dilepaskan ke bawah silakan, begitu juga boleh. Dua-duanya dibolehkan oleh Imam Ahmad. Karena memang para ulama zaman itu, zaman tabi'in, tabiun, tabi'in juga berbeda-beda dan ini menunjukkan perbedaan masalah ini sudah ada sejak lama, sejak dahulu. Dan terus berlangsung sampai sekarang dan tidak akan pernah terhenti sampai hari kiamat nanti. Nah adanya perbedaan dalam masalah ini tidak boleh mewajibkan atau menyebabkan kita melontarkan tuduhan bid'ah kepada yang berbeda. Bagi orang-orang yang umpamanya ke bawah, nggak boleh menyatakan bahwa sedekap itu bid'ah. Sebaliknya bagi orang-orang yang sedekap, tidak boleh umpamanya melontarkan kata-kata yang menyatakan bahwa ke bawah itu bid'ah. nggak boleh. Karena apa? Karena memang masalah ini yang sejak dulu masalah yang diikhtilafkan dan didasarkan pada dalil yang dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Adapun orang-orang yang ke bawah ber, ber, berpendapat atau berdalil dengan hadis yang diterima dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an kata Wa'il Nabi ketika bangkit dari ruku menyatakan summa qala sami Allahu liman hamidah ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عذب في موضعه mu'tadilan mu'tadilan lalu nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya berbetulan atau sejajar dengan kedua bahunya lalu beliau beriktidal beriktidal itu hanya meluruskan hatta yarji'a kullu adwin fi maudhihi mu'tadilan sehingga semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Nah, kalau yang dimaksud dengan lurus, tangan harus ke bawah baru lurus. Kalau sedekap bengkok, tidak lurus. Dari hadis ini mereka berpendapat bahwa si kedua tangan ketika bangkit dari ruku itu harus ke bawah. Itu dalilnya. Lalu mana dalil orang yang sedekap? Banyak diantaranya hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari kitab Sifatus Shalah bab Wad'ul Yumna 'alal Yusra dari Sahal bin Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu an disebutkan oleh Sahal kanan nasu yu'maruna ayyadhu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi yusra fi shalah adalah manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat yang dimaksud manusia di sini waktu itu para sahabat diperintahkan siapa yang memerintahkan rasulnya Sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Allah. Manusia di dalam sholat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedekap. Di dalam sholat. Di dalam sholat ini tidak dijelaskan dalam keadaan bagaimana. Berdirikah, Rukukah. sujudkah, dudukkah. Ternyata ketika ruku ada penjelasan kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut. Oh, berarti disuruh sedekap itu bukan dalam keadaan ruku karena ketika ruku Nabi mencontohkan dan juga memerintahkan meletakkan kedua tangan di atas lutut. Ketika sujud, kedua tangan diletakkan di tempat sujud, di bawah, di lantai tempat sholat. Ketika duduk, Nabi mem menyimpan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, satu-satunya yang tidak ada keterangan tentang letak tangan adalah ketika berdiri. Oh, berarti sedekap itu dilakukan ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua. Berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Nah, dua-duanya tidak ada keterangan tentang letak tangan, makanya disinilah hadis ini diterapkan, yaitu ketika berdiri, baik berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan dari sini, sebagian ulama berpendapat setelah ruku itu harus sedekap. Diperkuat dengan hadis lain yang juga dari Wa'il, bin Hujrin yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ada hadis yang jelas tentang masalah itu dikatakan bahwa Rasul sallallahu ketika bangkit dari ruku thumma qala sami Allahu liman hamida faraituhu mumsikan yaminahu ala ala iyadahil yumna fis shalah Kemudian Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan kepada tangan kirinya dalam solat. Kita bisa lihat tadi sini dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz yang ketiga. Ketika menjelaskan di mana letak tangan setelah ruku. Kata Wa'il Summa qala sami Allahu liman hamidah. Lalu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dan ini doa setelah ruku pastinya juga ya, bukan pada gerakan yang lain. Faro'aitu mumsikan yaminahu ala shimalihi fi shalah. Maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan kepada tangan kirinya dalam salat. Ini jelas sedekap oleh karena itulah maka sebagian ulama bersedekap setelah ruku. Dan inilah ikhtilaf di kalangan para ulama. Sejak zaman dahulu dan para ulama tidak pernah ribut saling melantarkan tuduhan bid'ah, saling membenci atau saling bermusuhan hanya karena masalah ini? Enggak maka wajib kita berlapang dada dalam masalah ini dan bertoleran dengan toleransi yang besar satu sama lain dan tetap memegang ukhuwah Islamiyah. Sebab pada hakikatnya baik orang yang sedekap ataupun orang yang mengulurkan kedua tangannya ke bawah memiliki sikap yang sama yaitu sama-sama kedua-duanya berpegang kepada dalil yang diyakininya. Kalau dalil yang diyakininya berbeda lalu pendapatnya sama malah aneh. Tapi kalau umpamanya dalil yang dipegangnya berbeda kemudian pendapatnya hasil ikhti hasil akhir dari pendapatnya berbeda, oh berarti itu dua-duanya istiqomah dalam memegang dalilnya masing-masing. Lalu toleran kepada pendapat yang berbeda dengan dirinya. Oleh karena itu wajiblah kita bertoleran dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan serta tidak menjadikan perkara yang diikhtilafkan sebagai sebab untuk saling membenci, saling memusuhi, saling mencemooh, saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bisa memecah belah persatuan dan ukhuwah. Oleh karena itulah maka sikap ta'asub atau fanatik buta terhadap pendapat yang dipegang oleh dirinya sendiri tanpa bertoleran kepada orang lain yang berbeda pendapat kepada kita adalah sikap yang tidak bisa diterima. Karena hal itu bisa memecah belah persatuan. Allah berfirman dalam beberapa ayat di antara Al-Qur'an surah Al-An'am 159 Allah berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan maka engkau hai Muhammad tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu dalam masalah itu terhadap mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladihim farihun. Sesungguhnya orang-orang yang orang-orang musyrik itu kata Allah dalam surah Ar-Rum, alladzina farraqu dinahum wa kanu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan, kullu hizbin bima ladihim farihun, semua golongan itu merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Jadi siapa orang yang tidak bertoleransi terhadap masalah yang diikhtilafkan? Berarti dia memecah belah agama menjadi bergolongan-golongan. Dan setiap golongan itu merasa bangga dengan pendapatnya masing-masing. Maka orang itu terkena dengan ayat yang bernada mencela orang-orang seperti itu. Lalu apa akibatnya? Akibatnya kalau kaum muslimin terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah fikih, maka lemahlah mereka hilanglah kekuatan mereka. Akhirnya kaum muslimin menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam untuk dipermainkan. Didominasi, dijajah, diatur seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa hukum wasbiru ma'as sabirin. Dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kalian wala tanaza'u Janganlah kalian itu bertengkar satu sama lain Berpecah belah Fatafshalu Lalu kalian lemah Wa tadhaburi hukum Lalu hilanglah kekuatan kalian wasbiru dan bersabarlah innallaha ma'as sabir karena sungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar ayat ini mengisyaratkan pertama bahwa orang-orang yang bertengkar di kalangan kaum muslimin akan mengalami kelemahan dan hilangnya kekuatan ini yang pertama kedua ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya itu akan memicu lahirnya pertengkaran dan permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Dan yang ketiga, wajibnya sabar dalam menghindari hal tersebut. Menghindari apa? Menghindari perpecahan dan permusuhan antara satu sama lainnya. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita semuanya untuk menghindarkan pertengkaran dan permusuhan yang bisa melenyapkan atau mengurangi kekuatan kaum muslimin sehingga terhindar pula kita dari intimidasi musuh-musuh Islam di zaman manapun kalau kaum muslimin tetap kuat. Walhasil ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum kita tahu bahwa wajib bagi setiap penuntut ilmu memiliki satu adab, satu akhlak yang tidak boleh lepas dari dirinya yaitu rihabatus sadr fi masailil khilaf, berlapang dada ketika menghadapi masalah-masalah yang diikhtilafkan. Inilah adab yang keempat. <clears throat> Adab kelima Adab yang kelima adalah Al-amalu bil ilm Mengamalkan ilmu Ini adab yang ke kelimanya Mengamalkan ilmu setiap penuntut ilmu hendaklah dia mengamalkan ilmunya baik dari aspek akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah dan seterusnya. Karena amal itu merupakan buah dari ilmu dan hasil akhir atau tujuan dari mencari ilmu. Para pengeman ilmu tak ubahnya seperti orang yang membawa-bawa senjata. Senjata itu bisa menjadi alat yang bisa menyelamatkan dirinya atau yang bisa mencelakakan dirinya. Kalau bisa menggunakannya secara piawai, senjata itu menjadi pelindung dirinya dari hantaman musuh bahkan bisa menaklukkan musuh. Tapi kalau tidak bisa mengemban senjata itu memikul, membawa dan menggunakannya bisa-bisa melukai dirinya sendiri. Coba senjata apapun umpamanya pedang. Ya, golok kita main-mainkan. Karena tidak bisa bisa melukai tangan kita, badan kita. Ambil umpamanya double stick. Ya. Dua stick kayu yang dihubungkan dengan satu helai rantai. Rantai satu helai atau satu apa? Satu buah rantai. Kayunya keras. Kena kepala bisa benjut. Itu kalau nggak bisa memainkannya diputar-putar bisa bertuk ke kepala sendiri. Ilmu itu seperti itu. Makanya Nabi SAW lah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sahih Muslim dalam kitabul wudu bab fadlul wudu. Beliau menyatakan Al-Quran hujjatun laka awalaik. Al-Quran itu menjadi hujjah. Yang bisa menyelamatkanmu atau yang bisa mencelakakan kamu. Oleh karena itu. Kalau umpamanya kita sudah memahami suatu ilmu Wajib amalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Tapi jangan sampai salah berkesimpulan kalau memang ilmu itu wajib diamalkan, kalau tidak diamalkan dosa, aduh berat. Kalau begitu sudah saja mending bodoh, mending tidak berilmu agar tidak memiliki kewajiban untuk mengamalkan gitu ya. Sehingga dia berkata, saya ingin mencari mempelajari ilmu, tapi saya khawatir tidak bisa mengamalkannya. Saya khawatir menyia-nyiakan ilmu ini. Boleh enggak? Perkataan itu pernah dikatakan kepada seorang sahabat kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ada orang datang uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu saya ingin belajar ilmu tapi saya khawatir saya menyia-nyiakan ilmu itu dijawab oleh sahabat yang mulia ini kafa bitarki lahu tadiyan Cukuplah dengan cara kamu meninggalkan belajar ilmu, tidak mau belajar ilmu itu merupakan bentuk penyanyian yang sangat nyata. Ketika kita berilmu lalu ilmu itu tidak diamalkan, ya itu menyia-nyiakan. Tapi penyia terbesar adalah ketika seseorang sama sekali tidak peduli kepada ilmu. Tidak mau belajar ilmu, itu kesias, sikap penyanyian terhadap ilmu yang terbesar. Sehingga dia tetap wajib beramal tapi tidak punya ilmu, akhirnya amalnya dilandasi dengan kebodohan. Oleh karena itulah maka wajib bagi setiap tolibul ilm untuk mengamalkan ilmunya. Termasuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membenarkan informasi yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, di dalamnya. Oleh karena itu apabila datang informasi dari Allah dan Rasulnya wajib kita terima dan percayai serta pasrah. Jangan sampai kita mempertanyakan semua hal itu dengan pertanyaan kenapa, bagaimana. Karena apa? Karena hal tersebut bukanlah sikap seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, 36, "Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan lalu mereka memilih ketetapan yang lain dari urusan mereka. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti orang itu sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka dengan berbagai macam pembicaraan kadang-kadang isi dari yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak hal yang asing dan jauh sekali dari pemahaman mereka tapi langsung mereka terima tanpa mereka pertanyakan bagaimana itu terjadi atau kenapa hal itu bisa demikian. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan hal seperti itu Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang selalu mempertanyakan kenapa sih Allah ber, e, menetapkan begini, kenapa sih Allah menetapkan seperti itu dan seterusnya. Sebagai contoh umpamanya ya ketika Nabi alaihi salatu wasallam dulu bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam sahih Bukhari kitab Tahajjud bab ad-du'a was-salatu minal lail. Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitab Salatil Musafirin bab at-targhib fi du'a wa dzikr fi akhiril lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Fayaqul may yad'uni fastajibu lah, may yas'aluni fa'utiyah, may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Kata Rasul SAW, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu kira-kira jam 2 gitu ya. Kalau matahari terbenam jam 6, terbit jam 6 pagi, 12 jam gitu ya. 12. Udah bagi 3 aja. 12 bagi 3 kan 4. Sepertiga akhir malam itu nama jadi kurangi empat. Dua. Jam dua kira-kira. Allah turun ke langit dunia. Ketika waktu malam tersisa sepertiga akhir. Lalu Allah berfirman. Siapa yang berdoa kepadaku pada saat ini pasti akan aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku saat ini pasti akan aku berikan permintaannya. Dan siapa yang minta ampun kepadaku pada saat ini pasti akan aku ampuni dia. Hadis ini diceritakan atau disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat sebagai hadis yang masyur bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah kaifa yanzil? Wahal yakhlu minhul arsh amla' Tidak ada seorang pun sahabat yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara turunnya Allah ke langit dunia? Apakah kalau Allah turun ke langit dunia itu arasnya kosong enggak dari Allah? Kan Allah itu istiwa di atas aras ya. Ar-Rahmanu alal arasyish tawa. Allah itu istiwa, tegak di atas aras. Lalu kalau sepertiga akhir malam turun ke langit dunia, bagaimana sih turunnya? Terus arusnya kosong enggak? Seorang pun sahabat tidak ada yang bertanya seperti itu. Tapi mereka langsung menerima dan meyakininya. Tapi orang-orang terkemudian menanggapi hadis ini dengan berbagai macam pertanyaan. Yang pertanyaannya seringkali membuat akal mereka sendiri menjadi bingung karenanya. Lalu berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru bertolak belakang dari ayat. Ayat menyatakan setidak-tidaknya tujuh ayat dalam Al-Quran menyatakan Allah istiwa di atas arsh. Lalu karena ada hadis ini mereka bilang kalau begitu arus Allah selalu kosong karena setiap sepertiga air malam Allah itu turun ke langit dunia. Sedangkan sepertiga air malam itu selalu bergulir secara bergilir di setiap tempat. Umpamanya sekarang di kita ini hampir jam tujuh ya. Di belahan dunia lain umpamanya di daerah Saudi Arabia yang berbeda 5 jam dengan kita Mungkin sekarang masih jam 2 Nah sekarang berarti Allah itu ada di langit dunia di daerah Saudi Terus seperti akhir malam bergulir terus menuju ke arah Eropa, ke arah timur lah pokoknya ya. Eh ke arah barat, Bit. Ke arah barat terus begitu. Jadi sepertiga akhir malam selalu terjadi di salah satu tempat di dunia ini. Kalau begitu Allah selamanya ada di langit dunia dong. Kalau begitu arasnya kosong dong gitu kan. Akhirnya membuat mereka berkesimpulan kalau begitu Allah ada di langit dunia bukan di atas aras. Bertolak belakang dengan ayat bahwa Allah itu beristiwa di atas arus. Nah muncul pertanyaan seperti itu yang membuat mereka menjadi bingung atau berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu muncul penjelasan dari para ulama tentang masalah ini. Karena apa? Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk berada di satu tempat yang tinggi lalu dia turun ke bawah maka tempat yang dia tinggalkan jadi kosong itu makhluk. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kalau Allah umpamanya istiwa di atas aras lalu turun ke langit dunia menyebabkan arasnya kosong, berarti turunnya Allah, istiwanya Allah seperti istiwa dan turunnya makhluk dong. Dan itu keliru, nggak boleh berkeyakinan begitu sehingga para ulama menyatakan yanzilu ya-, yanzilu rabbuna ila samai dunya biduni ala arsyahu khalian minhu Allah turun ke langit dunia tanpa menyebabkan arasnya kosong dari dirinya Allah tetap istiwa di atas aras tapi Allah juga bisa langsung turun ke langit dunia secara hakiki tanpa membuat arasnya kosong dari dirinya. Itulah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, itu para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, nggak ada seorang pun yang mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlarang dengan menanyakan kaifa, dengan menyatakan uh, eh, limada, mengapa, bagaimana, enggak. Karena itu oleh para ulama disebut takif. Apa itu takif? Takif itu menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Baik jelas ataupun tidak jelas, itu takif dan itu terlarang. Dan salah satu bentuk takif adalah mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Bagaimana? istiwanya Allah di atas aras, bagaimana turunnya Allah dari dari aras ke langit dunia? Ah, itu pertanyaan kaifa itu mengharuskan orang menjawab dengan jawaban yang berupa menggambarkan atau mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Dan itu takif. Oleh karena itu ketika Imam Malik sedang mengajar, ada seseorang yang ngacung lalu bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahmanu al arsistawa. Kaifa Wahai imam, Allah itu istiwa di atas aras. Bagaimanakah istiwanya Allah di atas aras? Tanya itu. Orang itu mempertanyakan dengan pertanyaan bagaimana? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, Istiwa itu maklum. Maklum itu artinya diketahui maknanya istiwa itu tegak. Wal kaifu majhulun tapi bagaimana tegaknya Allah majhul? Majhul itu tidak diketahui. Tak ada seorang pun yang mengetahui. Yang jelas cara istiwanya Allah itu berbeda dengan cara istiwanya makhluk. Tegaknya Allah itu berbeda dengan tegaknya makhluk. Wal imanu bi wajib iman bahwa Allah itu tegak di atas arsy wajib karena Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Wasu'alu anhu bid'atun dan bertanya tentang bagaimana tegaknya Allah di atas arsy itu bid'ah. Enggak boleh karena tidak pernah dipertanyakan oleh seorang pun sahabat. Lalu Imam Malik mengusir orang itu keluar dari majlisnya karena khawatir pertanyaan yang dilontarkannya menebarkan syubhat di dalam masalah akidah pada hati orang-orang yang ada di sana yang sedang belajar kepada dirinya. Oleh karena itulah maka wajib kita itu membenarkan semua informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempercayainya serta melaksanakan hukum yang terkandung di dalamnya dan tidak mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang secara syar'i memang terlarang. Begitulah sikap para sahabat. Jadi akidah wajib dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan setiap manusia wajib mengetahui bahwa tidak ada kesempatan atau peluang bagi akal untuk beristihad di dalamnya. Berdasarkan hal itulah maka sekali lagi wajib kita menerima informasi dari Rasul SAW yang bersumber dari Allah kalau informasi itu berkaitan dengan masalah akidah. Demikian juga kalau informasi itu berkaitan dengan masalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah itu dibangun di atas dua landasan pokok. Agar ibadah itu diterima oleh Allah Azza Tanpa dua landasan pokok itu ibadah apapun pasti ditolak. Apa saja dua landasan pokok tersebut? Pertama, ikhlas. Karena Allah dalam meniatkan melakukan ibadah itu ditujukan kepada Allah Azza Wajalla, bukan untuk kepentingan dunia. Kedua, mutabah ahli Rasul. Mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap manusia ibadahnya wajib berdasarkan apa yang mereka terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengada-adakan ibadah dalam masalah agama Allah padahal bukan bersumber dari agama Allah itu baik caranya, waktunya, sifatnya, isinya dan seterusnya. Kalau umpamanya seseorang muslim menetapkan sesuatu dan sesuatu itu dia anggap sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tapi tidak berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tolak hal itu dan kita katakan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ditolak. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada dari dari dari dari dari Al-Qur'an berarti mereka membuat-buat syariat baru. Lalu syariat baru yang mereka buat-buat itu mereka jadikan sebagai bagian dari agama Islam ini. Oh, ini berbahaya loh. Coba lihat firman Allah dalam surah Ash-Shura ayat 21 Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan billah atau apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi diri mereka berupa agama yang Allah tidak izinkan untuk melakukan hal tersebut. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan eh, oleh sahabat, berarti hal tersebut bukan bagian dari agama tuh. Ya apa yang bukan menjadi bagian agama sejak zaman Nabi tidak akan pernah menjadi bagian dari agama sampai hari kiamat. Kalau amalan itu dilakukan, maka akan tertolak. Berdasarkan sabda Nabi, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak mencontoh kepada kami, maka amalan itu ditolak. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Aqdiyah bab naqdul ahkam al-batilah. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk mendasarkan semua amalan kita pada dua asas yang disebutkan tadi. Pertama ikhlas, kedua mutabah. Kalau umpamanya kita mengamalkan satu amalan dengan ikhlas dan kita ingin amalan itu bisa sampai kepada Allah. Bisa sampai kepada kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang yang beramal. Tapi cara yang kita tempuh dengan cara yang tidak Allah tetapkan maka amalan tersebut sama sekali tidak akan menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan menghantarkan kita kepada kemuliaan yang Allah janjikan. Berdasarkan hal itu wajib setiap talibul ilm, para penuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga meniatkan semuanya itu secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla maka dengan terpenuhinya dua hal tersebut Allah akan menerima tidak boleh kita mengukur benar tidaknya ibadah tersebut diterima atau tidaknya ibadah tersebut hanya karena melahirkan ketenangan kepada kita, kepada hati. Saya dengan cara ibadah seperti tenang hati, gitu ya. Urusan dunia saya juga semuanya jadi lancar. Ya boleh kebenaran suatu ibadah diukur dengan tenang atau tidaknya. Tapi diukur dengan sesuai nggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai nggak dengan dalil. Yang jadi patokan dalil, bukan efek dari ibadah itu. Efeknya umpah ibadah itu membuat tenang. Karena apa? Karena para pendeta pemuka agama-agama lain pun mereka memperoleh ketenangan dengan ibadah yang mereka lakukan. Coba lihat umpah para biksu dari agama-agama Hindu, Buddha, Lama di Tibet dan seterusnya. Mereka melakukan ritual mereka secara khusyuk. Dan memang mereka memperoleh ketenangan, ketentraman. Dengan ibadah yang dilakukannya. Sampai semedi bertapa berbulan-bulan tanpa makan minum juga mereka kuat. Dan memperoleh ketenangan dengan hal itu. Apakah yang mereka lakukan benar? Tentu saja tidak, tidak benar. Keliru. Lihat juga para pendeta agama lain juga merasakan kenikmatan. Oleh karena itulah maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, "Kenapa kita sebagai orang muslim susah khusyuk?" ketika sholat gitu ya. Susah juga ikhlas ketika beramal. Tapi kok orang lain agama lain itu sangat mudah untuk khusyuk dan sangat mudah untuk ikhlas dalam beramal. Apa kata Ibnu Abbas? Apa sih yang bisa diruntuhkan oleh setan dari rumah yang sudah runtuh? Karena mereka sudah keliru yang gak perlu digoda lagi karena mereka yang disembahnya salah, cara menyembahnya juga salah, Ya oleh setan nggak perlu digoda, bahkan di, di, ditiupkan ruh kehusuan agar mereka betah dalam kesalahannya. Begitu juga orang-orang di kalangan kaum muslimin yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Maka oleh setan bukan jadi goda tapi didukung. Kenapa? Agar mereka betah dalam ibadah yang salahnya tersebut. Karena dengan ibadah yang salah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Azza Makanya Syah bin Suja menyatakan mabtada'a ahadun fi ibadatihi illa nafakha syaitanu ruhal khusyu fi qalbih. Tidaklah seseorang hamba melakukan kebid'ahan dalam melakukan ibadah kepada Allah kecuali setan akan meniupkan ruh kekhusyuan di dalam ibadahnya itu. Jadi kalau ibadahnya dilakukan secara bid'ah kan pasti ditolak tuh secara syar'i karena Nabi berkata man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contoh dari kami maka itu ditolak. Maka ketika setan melihat ada seorang muslim ibadah kepada Allah dengan cara yang bid'ah, ah, tahu dia itu ditolak, maka bukan digoda, tapi ditunjang, didukung. Ditiupkan ruh kehusuan Akhirnya betah. Tenang jiwanya tentram. Makanya ketenangan jiwa, ketentraman hati ketika ibadah tidak menjadi ukuran bahwa ibadah itu benar. Enggak. Benar salahnya ibadah diukurnya bukan oleh itu, tapi oleh Al-Quran dan hadis. Lihat, ibadah itu disyariatkan enggak? Dicontohkan enggak oleh Nabi? Kalau dicontohkan, insya Allah benar. Kalau enggak, berarti keliru. Jangan. Jangan melakukan ibadah dengan cara seperti itu. Selakukan ibadah seperti cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebaliknya kalau orang ibadahnya benar, ikhlas dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang itu tidak akan dibiarkan oleh setan tapi digoda, diganggu agar tidak khusyuk. Oleh karena itu, maka wajar apabila orang yang beribadah sesuai sunnah dilakukan secara ikhlas, banyak gangguan dan godaan, ada malas ya, Ketika sudah dilaksanakan juga digoda oleh setan agar melamun, tidak khusyuk dan seterusnya. Tapi ini jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan dalil tentang bolehnya sholat dengan tidak khusyuk. Kenapa kamu nggak khusyuk? Saya kan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah digoda oleh setan jadi nggak khusyuk gitu ya. Nah itu nggak boleh. Karena para ulama, para sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri pun, mereka semuanya ahlus sunnah. Tapi mereka bisa khusyuk di dalam salat-salat mereka. Dan setan tidak mampu untuk meniupkan ruh gangguan di dalam salat-salat mereka. Orang yang merasa benar dengan kebidahan yang dilakukannya, orang itu seperti apa yang di dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat yang ke-8 afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha Apakah orang tersebut orang mana yang lebih baik apakah orang yang sesuai di atas sunnah atau orang yang keburukan amalnya dihiasi oleh setan lalu dia menganggap amal buruknya merupakan sebuah kebaikan. Karena sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan dan Allah akan beri hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang bid'ah itu selalu merasa apa yang dilakukannya itu baik. Karena apa? Karena tadi dihiasi oleh setan. Allah menyatakan afaman zuyyina lahu su'amali fara'ahu hasanan. Orang itu dihiasi amal buruknya oleh setan sehingga dia menganggap amal buruknya sebagai sebuah kebaikan. Ya contoh tadi ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita tanya kenapa ibadah kamu itu kok begitu. Kan gak dicontohkan oleh Nabi. Ah ibadah mah yang penting ibadah di mana-mana ibadah mah baik gitu ya. Kalau memang baik kenapa tidak dicontohkan oleh Nabi. Baik buruknya itu tidak diukur dengan dalil. Tapi diukurnya oleh otak dan perasaannya sendiri. Sehingga menganggap baik terhadap apa yang dilakukannya. Menganggap baik terhadap kebidahan yang dilakukannya. Padahal itu adalah hiasan dari setan laknatullahi alaih menganggap baik terhadap apa yang sebenarnya buruk. Dan sejak awal mula setan sudah menerapkan strategi ini kepada manusia yang pertama. Siapa sih manusia pertama? Adam dan Hawa. Tinggal di surga oleh Allah dibebaskan untuk berbuat dan makan apapun di dalamnya kecuali satu wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin wala taqraba janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah pohon ini nih pohonnya oleh Allah tidak disebut dengan istilah apapun enggak pohon ini aja fatakuna minadh dhalimin lalu kalau kalian mendekati Kalian berdua akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hanya itu larangannya. Sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dilanggar. Apa kata setan kepada Adam dan Hawa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, mau enggak aku tunjukkan kalian kepada pohon keabadian? Pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati berarti haram itu, buruk. Kalau mendekatinya apalagi memetik buah dan memakannya itu super buruk. Tapi hal yang buruk itu oleh setan diberi istilah dengan istilah yang bagus. Yang menggiurkan nupi kabitaan. Disebutnya syajaratul khuldi. Ala adulluka ala syajaratul khuldi. Mau gak aku tunjukkan kamu kepada pohon keabadian? Oh, itu yang akan membuat kamu abadi di surga itu pohon itu yang Allah larang itu sebenarnya tuh hal yang buruk, hal yang terlarang, hal yang diharamkan oleh setan dikemas, dihiasi dengan istilah yang menggiurkan syajaratul khuldi. Siapa yang tidak tergiur dengan keabadian di surga ya? Dan ini teralami oleh Adam dan Hawa, bapak dan ibu kita. Bapak ibu seluruh manusia akhirnya tergoda bukan hanya mendekati pohon itu tapi dipetik buahnya dan dimakan. Tertipu mereka. Jadi strategi iblis ini jitu menghiasi keburukan dengan kebaikan. Makanya orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, oleh setan itu dihiasi sehingga dianggap baik. Baik ini. Ketika kita ingatkan, kita beritahu, itu tuh nggak ada contoh dari Nabi nanti ditolak loh. Wah ngambek itu. Oleh karena itulah maka kita mesti hati-hati dalam mengamalkan Islam. Islam yang kita amalkan hanyalah Islam yang memang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh mengamalkan amalan-amalan tambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan amalan tambahan yang tidak ada di zaman Nabi berarti menambah-nambah sesuatu kepada ajaran Islam. Seolah-olah dianggap ajaran Islam ini belum sempurna dan di, perlu ditambah oleh kita. Gitu ya? Waduh, jangan sampai seperti itu. Ini contoh dalam masalah apa? Contoh dalam masalah ibadah. Contoh umpah dalam masalah muamalah mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dalam masalah muamalah. Dalam masalah akhlak, ilmu syar'i mengajak seluruh manusia kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kepada seluruh kebaikan, kepada kejujuran, menepati janji, mencintai kebaikan bagi sama mukmin, menyayangi sama mukmin, sampai dikatakan itu bagian dari iman. Siapa yang tidak menyayangi sesama mukmin, tidak mencintai kebaikan untuk sesama mukmin, orang itu tidak dikatakan beriman. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi khair." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man ahabba ayyuzahzaha nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia suka kalau manusia bersikap demikian kepada dirinya. Dia hendaklah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain bersikap itu kepada dirinya. Contoh apa? Banyak. Kita kan suka kalau orang lain begitu datang kepada kita, bertemu dengan kita, tersenyum ramah, dengan sapaan yang santun, dengan tatapan yang penuh kasih sayang, menyalami kita dengan erat gitu ya. Kita suka kalau orang lain bersikap begitu kepada kita, maka kita pun harus bersikap seperti itu kepada orang lain. Kita suka kepada uh, orang lain apabila orang lain itu umpamanya kalau kita susah membantu kita, ya. Kalau kita tidak punya dia memberi kita, ya. Kalau kita sakit uh, dia menjenguk kita gitu ya. Kalau umpama kita sedang sedih dia menghibur kita. Kita suka. Kalau orang lain bersikap seperti itu kepada kita, maka kita pun harus bersikap seperti itu juga kepada orang lain. Itu yang bisa menjauhkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi siapa orang yang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga ada dua resep. Pertama, hendaklah dia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain bersikap seperti itu kepada dirinya ya. Nah seperti itu. Kalau umpamanya kita suka kalau orang lain care, perhatian kepada kita, membantu kita, menolong kita. Tapi ketika orang lain susah, kita bisa bantu, kita nggak bisa bantu, nggak mau, nggak mau bantu. Kita suka kalau orang lain ramah kepada kita, eh kita sendiri manyun kalau ketemu orang lain. Maka jangan berharap apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi tadi itu bisa kita alami yaitu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan berharap begitu tuh. Bahkan akhlak yang baik tersebut ya hebatnya bisa menyebabkan kita dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa dekat kedudukannya dengan nabi di akhirat nanti. Coba perhatikan sebuah hadis Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi Kitabul Birri Wasillah bab jaa bab maja fi malil akhlaq juga oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa am'adakum minni majlis eh, yaumil qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna atsarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihiqun qala al mutakabbirun. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Coba lihat, orang yang paling ah, baik akhlaknya Pertama dia akan paling dicintai oleh Nabi saw dan paling dekat kedudukannya oleh Nabi pada hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat kedudukan Nabi di mana? Di tempat yang paling tinggi. Kalau kita dekat, berarti kedudukan kita juga tinggi di akhirat. Karena apa? Karena akhlak. Sebaliknya kata Nabi alaihi wasallam sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat dengan aku di antara kalian ada tiga asar-sarun al-mutasyaddiqun al-mutafahiqun. Asar-sarun itu kata orang Sunda mah loba catur tanpa bukur. Loba catur itu bukan banyak main catur sekak seter bukan. Loba catur teh banyak omong tapi tidak ada isi, cerewet, bawel. Ipis biwir gitunya, tutunjuk balak apa bentik curuk balas nunjuk. Capetang balas miwarang. <laughs> Aya ta, paribasa dina basa Sundanya. Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang. Apa artinya? Dia itu sering nyuruh-nyuruh orang itu itu, itu, itu. terus capetang balas balas miwarang itu artinya Oh itu capetak itu pinter ngomongnya tuh karena nyuruh-nyuruh orang. Jadi orang yang bawel, yang cerewet tuh asar sarun itu. Banyak omong, omongannya nyelekit. Omongannya itu nggak ada isi, omongannya itu buruk. Itu asar sarun. Paling dibenci oleh Nabi alaih salatu wassalam. Dan orang itu akan paling jauh kedudukannya di akhirat dengan Nabi alaih salatu wassalam. Kedua al mutasyadikun al mutasyadikun juga berkaitan dengan omongan. Orang yang sering memfasih-fasihkan omongan untuk dipuji orang. Dan yang ketiga al-mutafahikun. Para sahabat bertanya wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti asar sarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa arti al-mutafahikun? Oleh Nabi dijawab al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur yang sombong. Tiga orang ini asar sarun al-mutasyaddiqun dan al-mutafayyiqun tiga-tiganya akhlak buruk tuh menyebabkan orang itu dibenci oleh Nabi Alaihissalam dan paling jauh kedudukannya di akhirat nanti. Itulah ikhwati fillah azanillahu wa yang keenam mengamalkan ilmu dari berbagai macam aspek akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Pagi hari ini nampaknya kita cukup sampai di sana saja dulu dan adab-adab lainnya masih cukup banyak yang belum kita bahas. Akan kita lanjutkan nanti pada hari Selasa yang akan datang. Untuk yang sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 45 menitan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk ditanyakan baik lewat SMS ataupun lewat telepon dengan nomor yang sudah tadi disebutkan dan nanti mungkin juga insya Allah akan diulang disebutkan kembali oleh pembawa acara Akhi Muzain dan sekarang kesempatan ini saya kembalikan kepada Akhi Muzain untuk memandu tajam. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Tafadhal Akhi Muzain. Jazakallah khairan uh, kepada Ustaz Abu Haidar atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman azani Allah wa yakum seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor telepon 022 868 2637. Sekali lagi 022 868 62637 atau bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke 081 1227 1476 ke 081 1227 1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Sementara kita menunggu penanya di, dari oh ada penelpon nih Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Dengan siapa dari mana Pak? Uh, ah, gini Ustaz mau saya tanya. Dari, dari siapa, siapa di mana? Siapa Pak? Abu Khair. Abu Khair dari? Ah, uh, ini Ustaz tadi Ustaz menerangkan bahwa kalau kita ibadah tanpa ada Rasul, eh, tanpa ada Rasul, maka kami telah tidak Ustaz. Iya apakah cuma ditolak saja tidak ada sanksi atau dosa itu apa yang dibuat Iya. Dan terus ini yang satu ya. Silakan terus Pak. Uh, eh, ini dulu Ustaz pernah menerangkan bahwa kalau ada orang kafir beribadah uh, saja gimana gitu ya. Terus kita uh, memakainya itu katanya nggak boleh kata Ustaz terus bagaimana kalau orang-orang kafir sekarang terus menyajikan sajian untuk minuman dan sebagainya itu terus kita makan berarti kita boleh atau seperti itu Ustaz demikian jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Khair, ada dua pertanyaan. Pertama, Orang yang beribadah dengan cara ibadah yang dicont tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hanya ditolak saja, atau juga selain ditolak ada ancaman azab? Iya, tidak hanya ditolak Pak Abu Khair ya, tapi juga diazab berdasarkan baik ayat ataupun hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu sehingga kena dengan satu peribahasa dalam bahasa Sunda capek gawe teka pake barijeng diteke gitu tanya sudah capek berbuat beramal tapi nggak diterima juga diazab kalau tidak diterima tadi sudah disebutkan dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka amalan itu ditolak. Kalau azab itu bukan hanya hadis tapi juga ayat. Mana ayatnya Allah berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan akan diberikan azab yang sangat pedih. Ayat ini menyatakan orang yang ibadahnya tidak mencontoh Rasul, berbeda, berselisih bertolak belakang atau kata orang Sunda ma patojainya. Dengan contoh yang diberikan oleh Rasul, orang itu akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa adab yang sangat pedih. Bagaimana orang itu tidak diadab? Padahal dia itu sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal berupa menambah-nambah syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu mereka ada-adakan secara sendiri. Makanya Nabi mengatakan bahwa perkara yang baru yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dari Nabi adalah sebagai seburuk-buruk urusan. Fa in uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Coba lihat. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, dikarang-karang. Tidak ada contohnya di Nabi tapi kita ada-adakan sekarang. Itu seburuk-buruk perkara. Dan setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan disebutnya bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Ini dikatakan setiap sesat adalah neraka, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Dari hadis ini, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kita hadis ini menyanggah ucapan anggapan orang-orang yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Hadis ini menyatakan kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat wa kullu bid'ah eh, wa kullu setiap kesesatan itu neraka. Semua disebutnya. Juga hadis ini menyanggah oh kulu di sana ditabid katanya. Berarti sebagian kebidahan itu sesat. Gitu ya, sebagian kesatan eh, sebagian eh, kebidahan itu sesat katanya. Ada sebagian yang boleh, yang bagus. Yang kemudian disebut bidah hasanah. Kulun di sana bukan seluruhnya tapi sebagian. Para ulama menjelaskan kaidah mana yang dipakai ini. Seperti Syekh Ali Hasan al athan dalam kitab Ilmu Usulul Bidah, kullu itu ya artinya semua bukan sebagian. Cobalah anggap benerlah sekulu di sini sebagian gitu ya. Kullu bid'atin dolalah. Sebagian e, bid'ah itu sesat. Terus teruskan teruskan Kulu Kullu dolalatin finnar. Kul dan setiap kesesatan dalam neraka kalau kulu di sini sebagian sebagian kesesatan ada di neraka. Berarti ada kesesatan yang ke surga. Apa benar begitu? Kan keliru ini. Kaidah mana yang dipakai? Ya. Jadi sekali lagi kebidahan atau perkara-perkara baru yang diadakan yang tidak ada contoh di zaman Nabi apabila dilakukan oleh kita gitu ya. Maka tidak hanya eh, ibadah itu ditolak tapi juga diazab. Ayat ada, hadis ada. Jadi lengkap. Apalagi yang harus diragukan dari hal itu, gitu ya. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaan kedua. Pak Abu Khair, saya khawatir salah tangkap ya. Saya tidak pernah menyatakan bahwa makanan-makanan yang disajikan untuk sesajian itu haram untuk dimakan, tidak pernah rasanya menyatakan itu bahkan membolehkan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah membolehkan hal itu di dalam tahqiq apa uh, kitab kitab tauhid. Karena dulu juga para sahabat atas sepengetahuan Nabi suka memakan sesajian-sesajian orang-orang musyrik yang disajikan untuk berhala-berhala mereka. Oleh para sahabat diambil tuh dan dimakan. Nabi tidak melarangnya. Dibolehkan, tidak ada larangan. Nah lalu pertanyaannya bagaimana kalau ada orang kafir ya? Mengadakan ada acara-acara perayaan-perayaan ritual agama mereka. Natalan kayak gitu ya. Atau umpamanya apalah. Terus mereka mengirim makanan kepada kita. Ya. Halal apakah haram? Dijawab ini juga pernah ditanyakan oleh para ulama, kepada para ulama, pada asalnya setiap makanan itu hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makanan itu tetap dalam status halalnya. Oleh karena itu, lihat apakah makanan yang diberikan oleh orang kafir kepada kita, ada nggak dalil yang mengharamkannya? Tidak ada. Maka tetaplah statusnya dalam keadaan halal selama makanannya jenis makanan yang halal. Bukan daging babi, bukan bangkai, bukan marus gitu ya. Maka boleh halal. Nah, statusnya halal. Tapi ada tapinya. Kalau diterimanya makanan dari orang kafir yang berasal dari hasil perayaan orang kafir lalu dihadiahkan kepada kita oleh kita diterima. Berakibat buruk, apa berakibat buruknya? Pertama, orang-orang muslim yang awam bisa beranggapan, oh merayakan hari perayaan tersebut berarti boleh. Tuh lihat ustaz juga menerima hadiah dari orang kafir dan dimakannya. Jadi timbul salah faham maka kita lebih baik tidak menerima. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi untuk menghindarkan diri, menghindarkan kesalahpahaman orang. Nanti akhirnya orang-orang ikut-ikut merayakan itu. Malah ikut merayakannya haram, tidak boleh gitu ya. Dan mereka merayakan itu karena salah paham terhadap sikap kita. Kalau kitanya orang yang dipandang oleh masyarakat. Kita upah seorang ustad, seorang yang dijadikan ikutan panutan semua sikapnya, semua pendapatnya. Lalu ketika kita di, di, diberi hadiah oleh orang kafir dari perayaan mereka dan kita terima kita makan karena memang itu halal, akibatnya orang awam ber, salah paham. Oh, berarti ikut merayakan boleh. Maka jangan kita terima, bukan karena haramnya tapi untuk menghindarkan fitnah dan kesalahpahaman tadi. Begitu Bapak Abu Khair wallahu alam bisawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu pertanyaan uh, lewat SMS dari Abu Hasan di Sukamiskin. Ustaz Barukallahu Fik Apakah kesohihan suatu hadis masuk dalam perkara istihadiah yang kita boleh berbeda? Lalu siapa yang paling berhak untuk diikuti dalam ilmu hadis? Apakah ulama selain ahlu sunnah bisa diambil ilmunya? Syukron. Tafadhal. Iya, kesohihan suatu hadis termasuk lapangan istihadiyah. Dan yang berhak istihad dalam masalah itu ya para ulama ahli hadis, bukan ustaz. Ustaz bukan mujtahid. Sehingga ustaz itu jangan memaksa-maksakan diri memeriksa hadis lalu oh ini hadisnya sahih itu dhaif karena ilmunya enggak memadai ya harus ulama ahli hadis. Oleh karena itulah maka tidak heran bila ada hadis yang oleh sebagian ulama disohikan, oleh ulama lain didoifkan. Ada banyak contoh. Apa contohnya? Contoh umpamanya salat tasbih. Salat tasbih didoifkan bahkan dipalsu, dianggap palsu oleh sebagian ulama tapi dihasankan oleh sebagian ulama yang lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullah, bahwa hadis tentang surat tasbih itu lemah, baif, bahkan sebagian ulama menyatakan seperti Syekhul Islam la aslalahu. Syekh al uthaymin menjelaskan juga itu dalam Kitabul Ilmi bahwa itu adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baif itu. Tapi ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis itu hasan. Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab, dalam kitab Tahqiq Mukhtasar min Ajil Qasidin menyatakan hadis itu juga hasan dan ada setumpuk alasan argumentasi yang menghasankan hal itu. Itu ikhtilaf. Contoh lain hadis tentang la tasumu yawmas sabat illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu sab, uh, kecuali saum-saum yang difardukan. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan la yudha'ifuhu illa jahilun bil hadis. Tidak ada orang yang mendhaifkan hadis ini kecuali orang itu bodoh tentang hadis. Tapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan hadis itu dhaif. Contoh lain umpamanya Eh, bahwa Nabi SAW melarang mengharamkan wanita memakai pakaian-pakaian yang melingkar, eh perhiasan-perhiasan yang melingkar. Contoh yang melingkar cincin, gelang, terus uh, apa yang dipakai di leher teh? Kalung. Anting juga kan ada yang melingkar, ada juga yang enggak gitu kan. Nah, itu hadis itu oleh Syekh Al-Albani disahihkan dalam kitab Al-Adabuz Zifaf umpamanya. Tapi ulama-ulama lain mentaifkannya. Walhasil tentang pensahihan suatu hadis juga adalah lapangan istihadiyah dan kita harus merujuk kepada para ahli hadis tentang masalah ini. Ah, jangan sampai kita ah ini para ulama ikhtilaf lalu kita periksa sendiri dengan ilmu yang ala kadarnya. Wah, itu semakin keliru. Jangan. Lalu bagaimana sikap kita? Mana yang harus kita ikuti? Yang harus kita lakukan kita pelajari kedua belah pihak, dalilnya semampu yang kita bisa. Ulama ini kenapa mendoifkan hadis ini? Kita kita pelajari alasannya ini ini ini. Ulama itu men, hadis ini atau menghasankan hadis ini alasannya apa? Kita pelajari oh begini begini begini. Lalu kita pilih mana yang argumentasinya lebih kuat dari yang lainnya, itu kita ambil dan tetap toleran kepada ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Begitu sikap kita. Sehingga apapun sikap kita yang mungkin berbeda dengan orang lain dalam menanggapi hadis tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bertengkar, untuk bermusuhan, untuk saling benci, untuk saling membid'ahkan. Lah, enggak. Seperti umpamanya saya pribadi tentang hadis tasbih lebih cenderung kepada orang yang mendoifkannya atau yang melemahkannya. Tapi kalau, kalau ada orang yang melakukan sholat tasbih, mah enggak teh teing tidak akan disalahkan, tidak akan dianggap bid'ah karena memang ada ulama yang membolehkan dan menganggap hasan terhadap hadis tersebut. Silakan, bagus-bagus saja gitu ya. Kalau umpamanya saya berpendapat sedekap itu itu yang lebih kuat yang sesuai dengan sunnah karena dalilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedekap ba'da ruku gitu ya. Tapi kalau ada orang lain yang ternyata ngarumbai kahandap ketika uh, tidak, mangga teh ting moal dicarek, moal dibidahkan, moal disalahkan gitu ya. Karena apa ini memang lapangan istihadiah wajib kita untuk berlapang dada dalam masalah ini wallahu alam bisawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Di mana? Dari Pak Solihin Cimahi. Oh, Pak Solihin Cimahi. Mangga Pak Solihin. Waalaikumsalam. Eh, barakallahu Waalaikumsalam Wa eh, Ustaz, di sini ada hadis dari Huzaifah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah eh, kalau di Pareman Aduh mohon maaf Pak Solihin ah, ada kesalahan teknis silakan eh, menghubungi ulang ya menelepon ulang ah, barusan putus eh, silakan menelepon kembali Pak Solihin ya silakan Aduh maaf sekali Pak Solehin ya. Nanti di lain waktu di telepon lagi. Silakan sekarang jangan lain waktu. Sekarang juga nggak apa-apa ya. Iya. Iya, sambil menunggu Pak Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ada telepon lain masuk ya. Siapa? Pak Utep di Katapang Ustaz. Siapa? Pak Utep di Katapang. Siapa namanya? Pak Utep di Katapang. Pak Usep. Usep di Katapang. Ya, Pak Usep di Katapang. Mangga, silakan Pak Usep. Pak Ustaz, misalkan kalau saya bekerja di suatu tempat ya Pak Ustaz, terus di tempat itu memproduksi barang yang tiruan kayak gitu merek yang udah ada kayak gitu Pak Ustaz. Barang yang apa? Merek iya barang tiruan. Barang tiruan. Terus ya, status status status pekerjaan saya itu di mana Pak menurut syariat itu menurut agama kayak gitu. Sudah? Iya. Iya. Ketangkap pertanyaannya sudah. Ketangkap, ketangkap ya, iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usep di Katapang ya. Beliau bertanya, Pak Usep ini bekerja di suatu perusahaan yang memproduksi barang tiruan. Pertama, boleh enggak? Kalau enggak boleh, bagaimana hukum bekerja di tempat itu? tim Uh, kalau barang tiruan tersebut meniru-niru sebuah merek terkenal tanpa izin pemilik merek tersebut itu pertama ya. Yang kedua uh, orang jadi tertipu karena hal itu maka tidak boleh itu uh, tipuan ghash namanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ghashana falaysa minna. Siapa orang yang menipu sesama kami maka dia bukan dari umat kami. Itu hal yang terlarang Arhar yang diharamkan. Kalau memang meniru meniru itu menyebabkan orang-orang banyak tertipu gitu. Disangkanya merek ini benar, merek yang terkenal dengan kualitas yang juga e, dianggap bagus gitu ya. Tapi harganya murah gitu ya. Akhirnya orang-orang beli memborong, eh baru sehari dua hari dipakai sudah rusak umpamanya. Maka itu termasuk penipuan, menipu nggak boleh dan Nabi SAW melarang penipuan seperti ini. Kalau itu diharamkan, haram pula penghasilan yang diperoleh dari hal itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah." Sesungguhnya Allah apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil atau keuntungan dari sesuatu itu. Maka tidak boleh untuk berbuat seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Ya belum ada Ustaz kalau dari oh, ada nih, ada nih. Telepon. Silakan, ada lagi telepon. SMS sudah numpuk nih. Ayah. Oh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin nih. Ya, dari Pak Ah iya. Tafadhal Pak. Uh, hadis yang tadi uh, dari Zaifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima ahli bid'ah akan tahunya, sholatnya, sodakohnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, kebaikannya, dan keadilannya. Bahkan dipandang keluar dari Islam seperti rambut yang ditarik dari tepung. Hadis riwayat Ibnu Majah di 1 halaman 56. E, eh, pertanyaan saya, yang dimaksud tidak diterima ini apakah hanya amalan yang bid'ah saja atau amalan keseluruhannya? uh, yang kedua uh, ini ada keluar dari materi Iya. Kalau kita safar tapi kita hanya sendiri ketika kita sholat fardu apakah yang paling utama kita sholatnya bersama yang mukim atau e, eh, mumfarid karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan ketika safar itu jadi sholatnya kalau tam. empat ya yeah. tam itu. Ya mungkin itu saja Ustaz. Uh, terima kasih jazakallah khair. Iya, wa iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin di Cimahi ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Solihin ya, nanti jawabannya ditunda karena saya harus periksa dulu hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Allah tidak akan menerima ahli bid'ah Solatnya, saumnya, sodakohnya, eh, bahkan juga keadilannya dan seterusnya. Eh, bahkan di apa dianggap keluar dari Islam seperti dicamutnya rambut dari sebuah tepung. Eh, saya pernah baca hadis itu kalau nggak salah tapi ini nanti saya akan ulang saya akan cek yaitu dhaif hadisnya dan itu isinya bertentangan dengan kaidah pokok bahwa kebid'ahan yang dilakukan oleh seorang muslim tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tidak ya itu pertama Kedua, yang dimaksud kebidahan eh, amalan yang ditolak oleh Allah hanyalah amalan-amalan bid'ahnya. Tetapi kalau orang itu melakukan amalan-amalan uh, yang sesuai dengan sunnahnya, maka tetap akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi insya Allah hadis tersebut akan saya cari sohih tidaknya, kalau tidak sohih apa alasan yang tadi dijelaskan, beserta syarahnya dari para ulama. Insya Allah eh, kalau tidak hari Jumat ya, eh, hari Selasa yang akan datang silakan diingatkan kembali. Itu yang pertama. Kedua, untuk musafir, mana yang lebih utama? Apakah sholat berjamaah dengan orang-orang yang mukim di masjid atau munfarid? Karena Nabi kalau kalau berjamaah berarti tam 4 rakaat, kalau sendiri berarti bisa dikosor sedangkan Nabi saw alaihi tidak pernah sholat dengan uh, tam ketika beliau safar dan selalu dikosor. Taib. Pak Solihin bahwa hal yang paling utama ya, yang paling utama bagi seorang musafir adalah mengkosor solat-solat mereka. Para ulama ikhtilaf tentang hukum mengkosor solat bagi musafir, tapi e, ikhtilafnya itu terbagi kepada dua. Ada yang menyatakan wajib atau azimah, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Jadi yang manapun yang kita pilih pasti itu lebih utama untuk mengkosor sholat. Adapun yang azimah menyatakan e, wajib karena kalau tidak dikosor berdosa. Kalau orang musafir itu melakukan sholat empat rokaat ketika safarnya itu sama saja dengan orang yang melakukan sholat maghrib tetapi ditambah lima rokaat atau lebih gitu ya. Karena hukum sholat, e, hukum asal sholat orang yang musafir itu dua rokaat dua rokaat. Siapa yang menambah menjadi empat berarti dia sama dengan menambah rokaat pada sholat-sholat yang lainnya. Sehingga dia menyatakan azimah atau wajib. Dan siapa yang tidak berarti dia itu berdosa karena tidak mengkosor sholatnya Walaupun sholatnya itu tetap sah nah, Sebagian ulama begitu, sebagian lagi ada yang menyatakan sunnah muakkadah Akan tetapi kalau umpamanya musafir ya Dia sholat di sebuah masjid dan saat itu jamaah sholat sedang berlangsung atau dia ada di rumah rumah di tempat perantauannya di tempat safarnya tapi rumah itu dekat dengan masjid mana yang lebih utama apakah sholat berjamaah di masjid Para ulama sekalipun yang mewajibkan sholat e, kosor dua rakaat bagi musafir seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan lebih utama sholat berjamaah di masjid bersama orang yang mukim sekalipun berisiko harus tam harus empat rakaat. Karena apa? Karena kewajiban sholat berjamaah lebih kuat daripada kewajiban mengkosor sholat. Karena apa? Karena kewajiban salat berjamaah e, para ulama ittifak ke, tentang keutamaannya adapun tentang mengqasar salat itu ikhtilaf. Oleh karena itulah maka sekali lagi kalau kita safar lalu dekat dengan masjid maka lebih utama kita untuk berjamaah dengan imam setempat di masjid sekalipun dengan harus tam gitu ya tapi ada tapinya, apabila orang yang musafir ini berombongan, lebih dari satu orang, ya, maka lebih utama mereka itu melakukan sholat berjamaah sendiri sesama musafirin, sehingga kedua jenis kewajiban itu dua-duanya bisa dilaksanakan. Ya bisa dilaksanakan sholat berjamaahnya, ya juga bisa dilaksanakan mengkosor sholatnya sehingga dua-duanya bisa selama itu tidak menimbulkan fitnah dan madarat bagi masyarakat di sekelilingnya. Umpama ya, umpama e, kita dekat dengan masjid ya, rumah tempat kita di mukim di safar di tengah-tengah safar itu berdampingan dengan masjid. Lalu di masjid ada sholat berjamaah, di rumah tempat tinggal kita juga ada berjamaah dan aminnya kedengaran oleh eh, orang-orang di masjid. Lalu menimbulkan fitnah. <clears throat> Karena orang awam, ini sholat apa kok rame-rame di depan di dekat masjid kok sholat berjamaah sendiri di rumah? Wah ini pasti aliran sesat. Akhirnya karena keawamannya mereka bertindak anarkis menuduh yang dengan tuduhan yang macam-macam sehingga menimbulkan madarat. Maka kalau sampai menimbulkan madarat seperti itu, hindarkan. Berangkatlah semuanya ke masjid dan ikutlah berjamaah dengan masjid, dengan jamaah di masjid sekalipun uh, harus me melakukan sholat secara tam gitu ya. Untuk apa? Untuk menghindarkan madarat. Sebab kaidah menyatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala, ala jalbil masoleh. Menolak mafsadat itu harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Oleh karena itu sekali lagi eh, bagi eh, Pak Solihin tadi ya kalau umpamanya kita sendirian maka lebih baik berjamaah dengan jamaah di masjid karena keutamaan berjamaah itu sangat-sangat luar biasa selain uh, sholat berjamaahnya itu sendiri juga ada kebersamaannya ada ukhuwahnya ada silaturahminya dan selain uh, itu yang tadi disebutkan demikian untuk Pak Solihin wallahu a'lam bissawab Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat dari nomor 087 08782144 sekian sekian sekian. Ustaz, bolehkah kita berlepas diri atau sabodo kepada orang yang menuntut ilmu hanya mempelajari Al-Qur'an saja sehingga hasil dari ilmu itu hanya dipakai untuk mendebat orang di sekelilingnya dan menganggap semua orang salah dalam beramal. Jazakallah khair. Iya, itu pertanyaan alhamdulillah masuk dan dibacakan, mungkin mengantisipasi kalau kalau nggak dibacakan, pertanyaan juga dikirim SMS ke nomor <laughs> saya gitu ya dari Ibu Eti di Selacau. Jadi eh, orang yang mencari ilmu hanya ke, kepada Al-Qur'an tanpa guru ya hasilnya untuk mendebat. Ini bahaya besar. Pertama ya, e, mencari ilmu untuk mendebat itu hal yang terlarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la ta'allamul ilma litubahau bihil ulama wa tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dzalik fannaru fannaru fannar Janganlah kalian mencari ilmu agar kalian disebut ulama untuk e, popularitas. Nggak boleh. Jangan pula kalian mencari ilmu sekedar untuk dijadikan alat untuk mendebat orang-orang bodoh. Dan jangan kalian mencari ilmu agar kalian terpilih dalam setiap majelis. Maka siapa orang yang melakukan hal itu maka neraka, neraka, neraka. Tiga kali Nabi SAW menyatakan demikian. Jadi mencari ilmu tidak boleh dipakai untuk mendebat orang ya. <clears throat> Dengan debat kusir, mencari kemenangan, mau salah mau benar nggak masalah. Yang penting asal pinter ngomong gitu kemudian menang menurut pandangan orang, mau salah mau benar nggak peduli. Itu keliru besar dan diancam dengan ancaman neraka sampai Nabi mengancam nerakanya sampai tiga kali neraka, neraka, neraka. Itu yang pertama. Kedua, hanya berguru kepada Al-Quran terjemah saja ya, terjemah. Pertama, harus diketahui penerjemahan Al-Quran tidak ada yang 100% benar tepat. Setiap penerjemahan pasti ada menyebabkan ada makna yang hilang, yang terbuang dari penerjemahan tersebut. Karena apa? Karena Al-Quran itu bahasa Arab dengan nilai sastra yang super tinggi. Di dalamnya tidak hanya terkandung makna tapi juga keindahan bahasa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ya, pasti ada yang hilang. Baik makna ataupun minimal keindahan bahasa, gitu ya. Kalau umpama para penerjemah, saya sendiri kan sering menerjemahkan buku atau yang lainnya, gitu ya. Itu seringkali tersudutkan kepada situasi yang sulit. Kalau ada sebuah E, kalimat yang indah dalam bahasa Arab, keindahannya itu begitu menyentuh hati. Ketika diterjemahkan bingung. Kalau diterjemahkan agar maknanya tepat, keindahan bahasanya hilang. Kalau kita mengejar keindahan bahasa, maknanya berubah gitu ya. Nah ini bingung. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengejar eh, ketepatan dari segi makna. Akibatnya keindahan bahasanya hilang. Dan itu akan terjadi dalam semua bahasa yang diterjemahkan kepada bahasa lain. Sebagai contoh saya berikan ya, umpamanya ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Itu bagus. Ya dalam isinya ya juga indah bahasanya. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Itu ih ih ih gitu ya. Tapi coba terjemahkan. Bingung kita. Artinya kalau kita mengejar uh, arti gitu ya, siapa orang yang terburu-buru untuk meraih hasilnya, maka dia akan akan berakhir dengan kegagalan. Sudah gitu, tidak indah. Siapa orang yang terburu-buru untuk memetik hasil dari usahanya, maka dia akan mengalami kegagalan. Yaudah, itu maknanya yang sebenarnya. Tapi keindahan bahasanya hilang. Coba lagi umpah dalam bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Sunda ada yang indah umpamanya jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayinu dituju, luntak sabab ayinu disejak. Itu indah. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Kalau kita mengejar makna, walaupun jauh saya datang. Udah sampai sana. Pondok gitu ya. Keindahan bahasanya hilang. Itu terjadi dalam semua penerjemahan, termasuk apalagi penerjemahan Al-Quran. Al-Quran sendiri ketika diterjemahkan keindahannya hilang dan maknanya ada sedikit yang ter, uh, berubah. Nah makna yang berubah atau yang kurang tersebut dalam penerjemahan dipelajari oleh orang awam dari e, terjemahannya itu banyak keliru. Itu pertama ya. Kedua, orang yang mempelajari hanya ke Quran tanpa ke hadis itu akan banyak kekeliruan. Quran itu dijelaskannya harus dengan hadis. Harus dengan uh, penjelasan ahlinya para uh, sahabat dan para ulama ahli tafsir gitu ya, harus itu. Ketika Al-Qur'an yang terjemahannya di di apa namanya? difahami, ditafsirkan oleh rokyu dia itu bahaya. Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa faqad Siapa orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan ro'yunya, dengan dengan otaknya, dengan fikirannya sendiri, lalu omongannya benar, maka sungguh dia telah salah. Lalu dalam riwayat lain man qala man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu atau menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Itu ancamannya itu keras ya. Oleh karena itu orang yang ditanyakan oleh Ibu Eti dia ber berguru hanya kepada Al-Qur'an, Qur'annya juga terjemahannya saja gitu ya. Lalu dipakai untuk mendebat orang-orang bodoh dengan hal itu, dia sudah terjerumus ke dalam kedua kesalahan besar, dua kesalahan besar. Kesalahan yang pertama menafsirkan Qur'an dengan royu tanpa ilmu. Tidak ngerti bahasa Arab hanya dari terjemahannya saja gitu ya maka lalu dia fahami dengan dengan otaknya sendiri. Itu kekeliruan yang besar. Kekeliruan yang kedua, ilmu itu dipakai mendebat orang-orang lain dengan ilmu yang sampai kepada dia hasil olahan otaknya yang keliru. Maka kena dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu mencari ilmu untuk mendebat. Siapa yang melakukan itu maka neraka neraka neraka wallahu alam bissawab. Begitu Ibu Etia. Ya. Silakan akhir Zain kembali. Ya, Zakallah Ustaz atas jawabannya. Sementara kita masih menunggu dari penelpon, kembali kita angkat lagi pertanyaan lewat SMS dari Bapak Utep di Katapang. Ustadz, kenapa dalam beramal sebagian umat Islam lebih menuruti ustadznya atau kiainya daripada mencontoh apa-apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, kenapa mayoritas umat Islam lebih mengikuti gurunya daripada Rasul sallallahu alaihi Taib, ini ada dua penjelasan ya. Pertama, kalau yang dimaksud adalah taklid kepada gurunya, walaupun ucapan gurunya bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Jelas-jelas gitu Al-Quran begini, hadis begini, tapi gurunya berpendapat lain, mau mau e, bertentangan, mau tidak dengan Quran hadis. Ah, ada guru mah tu ilmu naluhung, jem, pangabisana jembar gitu ya. Akhirnya diikuti musalahmu benar. Tetap aja dianggap benar. Maka itu taklid buta ya. Taklid buta itu hal yang terlarang. Allah berfirman, Wala takfu ma laisa ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jadi wajib kita mengetahui alasannya. Alasan dari pendapat yang diterangkan oleh si guru gitu ya. Nah, maka hal ini terlarang mengikuti guru, pendapat guru walaupun pendapat guru nyata-nyata bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu taklid buta yang terlarang dan bertolak belakang dengan ayat. Al-Qur'an menyatakan atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah, taatlah Rasul nggak ada taat ke guru umpamanya ya, maka itu hal yang terlarang tidak boleh. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, kalau yang dimaksud dengan taat ke guru itu adalah ya mengikuti penjelasan guru yang ilmiah ketika menjelaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka itu yang memang harus dan gurunya ini adalah memang orang yang benar-benar berilmu, terpercaya ilmunya dan amanah ilmiahnya itu terpercaya ya dia faham bahasa Arab dia faham Quran dia faham hadis dengan ilmunya itu kemudian dia menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis sebab apa ya sebab kadang-kadang ada hadis yang dohirnya ya atau maknanya itu bertolak belakang dengan dohirnya kalau kita langsung memahami dari hadis itu dengan pikiran kita bisa keliru bisa salah kesimpulan contoh ada nggak hadis yang isi dohirnya itu atau makna yang bisa kita ambil dari hadis itu bertolak belakang dengan dohir dari hadis itu? Ada. Contohnya apa? Contoh ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anaknya yaitu Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Tapi Abdullah bin Umar itu masih menyayangi istrinya, masih cinta kepada istrinya. Bingung dia. Kalau mau menceraikan masih cinta ke istrinya. Kalau enggak berarti durhaka kepada orang tuanya gitu ya. Dia bingung akhirnya datanglah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ati abaka, taati bapamu. Berarti apa? Harus menceraikan istrinya kan gitu ya. Dari hadis ini hadis ini sahih tetapi banyak orang yang beranggapan Hadis ini maknanya mutlak. Siapapun orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, wajib diceraikan. Sebagai bukti perbuatan baik orang itu kepada bapaknya atau ibunya, orang tuanya kan gitu ya. Apakah mana itu benar? Ternyata tidak. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ada orang yang datang. Wahai Imam Ahmad, ayah saya menyuruh saya menceraikan istrinya. Apakah harus saya ceraikan? Kata Imam, la tutoliqha, jangan kamu ceraikan. Orang ini kemudian berkata, bukankah Ibnu Umar? Ketika oleh Umar disuruh menceraikan istrinya, lalu datang kepada Nabi, kata Nabi, ceraikan istrimu, taati bapamu. Tapi engkau, jangan engkau taati bapamu, jangan engkau ceraikan istrimu, kan gitu. Seolah-olah fatwa Imam Ahmad bertentangan dengan apa? Dengan hadis Nabi. Kata hadis Nabi, taati bapamu, ceraikan istrimu kan gitu. Kalau Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu taati bapamu, jangan kamu ceraikan istrimu. Kan gitu ya. Apa jawaban Imam Ahmad? Hal Abu Ka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Gitu. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan Umar menyuruh anaknya menceraikan istri pasti ada alasan syar'i. Bukan karena sentimen pribadi ke menantunya ya. Pasti alasannya itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran Sunnah menurut ilmu dia. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada sikap Umar. Makanya ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, kata Nabi tanpa ragu, taati bapamu. Yaitu ceraikan istrimu. Tapi bapamu, kata Imam Ahmad kepada orang tadi, bapamu kan tidak seperti Umar. Bapamu itu orang jahil, orang bodoh. Mungkin dia menyuruh kamu menceraikan istrimu karena sentimen pribadi aja ke ke menantunya, ke istrimu gitu ya. Tidak berdasarkan ilmu, tidak dengan alasan syar'i. Makanya jangan, jangan ikuti bapakmu, jangan ceraikan istrimu karena alasan bapakmu menyuruhmu untuk menceraikan istrimu tidak syar'i alasannya. Coba lihat. Imam Ahmad memberi fatwa yang isi fatwanya seolah-olah bertentangan dengan lahiriah dari doa atau dohir eh, dari hadis Ibnu Umar tadi ya. Tapi ternyata yang ditangkap oleh Imam Ahmad adalah alasan Umar untuk menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu dan itu yang didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan ini yang berbeda dengan alasan bapak dari orang yang bertanya kepada Imam Ahmad tadi. Coba lihat kalau umpamanya kita langsung ya memahami hadis tadi tanpa penjelasan para ulama gitu, bisa-bisa kita salah. Oh iya, pokoknya orang tua mau benar mau salah kalau nyuruh kita menceraikan istri kita, udah ceraikan karena Nabi juga fatwanya begitu kepada Ibnu Umar. Kan bisa begitu nantinya. Dan itu keliru, ya. Nah, oleh karena itu ayat dan hadis tidak boleh langsung difahami oleh otak kita yang sangat terbatas ilmunya. Jangan. Tapi ikuti penjelasan para ulama baik tentang ayat tentang tentang hadis sehingga banyak faktor yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh para ulama dengan keluasan ilmunya. Oleh karena itulah sangat berbahaya kalau kebodohan yang kita miliki langsung kita pakai untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu. Dari sinilah kita meng, uh, diwajibkan, diharuskan memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu melalui orang yang berilmu, yaitu para ulamanya. Untuk apa ada ulama kalau memang semua orang bodoh pun bebas langsung memahami Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahlinya, ke para ulama kalau kalian tidak tahu. Tidak tahu tafsir suatu ayat, tidak tahu makna suatu hadis, jangan diotak-atik oleh otaknya sendiri yang bodoh tentang Quran Sunnah, tapi bertanyalah kepada orang yang ahli tentang masalah itu. Ha? Jadi kalau umpamanya pertanyaan tadi maksudnya bagaimana orang yang hanya mengikuti gurunya tidak langsung mem memahami dari Quran dan Sunnah, benar itu. Memang harus begitu, jangan langsung memahami Quran Sunnah, tapi fahami Quran Sunnah itu melalui ilmu orang-orang yang terpercaya ilmunya, karena dia akan menjelaskan Quran Sunnah berdasarkan keluasan ilmunya. Demikian wallahu alam bisawab. Terakhir, ya. Hmm. SMS ke ke ke HP saya juga sangat banyak, mungkin ke HP Aduh. Eh, radio juga banyak dan tidak bisa terjawab semua ya karena ya. waktu terbatas. Kita bahas terakhir silahkan. <laughs> Iya. Pilih yang paling munasib dengan apa namanya? Dengan materi. Dengan materi ya. Uh, ini terakhir uh, pertanyaan dari SMS dari Umi Fauzi di Cipageran Cimahi. Hmm. Bagaimana kalau ikut pengajian di RT? Niat saya cuma silaturahmi ke tetangga. Kadang pengajiannya berupa baca yasin, solawatan. Saya tahu di situ banyak yang aneh-aneh. Tapi saya bingung kalau nggak ikut pengajian RT, saya dikatakan tetangga nggak mau bergaul sama tetangga. Gimana solusinya Ustadz? Apa saya harus tinggalkan pengajian itu? Tafadhal Iya, sebenarnya ini sangat komprehensif ya. Tidak melulu masalah itu yang ditanyakan, tapi begini, pencitraan ya itu harus kita bentuk dari berbagai macam aspek. Ya. Dalam kehidupan keseharian, aktivitas kita kan bukan hanya yasinan solawatan saja. Yasinan solawatan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin gitu ya. Tapi yang sehari-hari ini ya interaksi sosial dengan masyarakat kita, ketika tetangga kita ada yang sakit, kita yang pertama kali menengoknya, membantunya, gitu ya, mendoakan dan menghiburnya. Ketika ada kerja bakti RT atau RW, oh kita bukan hanya ikut terlibat dengan tenaga, kita juga keluarkan konsumsi, kita keluarkan uang nih untuk apa konsumsi orang-orang yang bekerja. Eh, kemudian ketika umpamanya ada eh, siapa aja yang membutuhkan pertolongan, ada yang sakit nggak punya uang, kita antar ke rumah sakit, kita biayai. Ada orang yang rumahnya runtuh, kita ikut juga membantu dengan tenaga membangunnya, dengan uang atau membangunnya. Ada umpamanya eh, apa pungutan sumbangan untuk mengaspal jalan atau untuk menembok ganggang gang yang becek. Kita yang lebih dulu umpamanya untuk menjadi pelopornya, sehingga kita dikenal oleh masyarakat keseharian kita sebagai orang yang peduli, orang yang baik, orang yang ramah, orang yang dermawan, orang yang eh, pokoknya bersosialisasi gitu ya. Semuanya mengenal kita sebagai orang yang seperti itu. Nah, sehingga kalau suatu saat ada acara yang tadi disebutkan kita nggak ikut, saya yakin mereka nggak akan menuduh kita dengan tuduhan yang seperti itu nggak gaul nggak uh, apa namanya nggak nggak peduli kepada tangga nggak akan karena selama ini kita menunjukkan kepedulian yang besar apalagi kita umpamanya dikenal sebagai orang yang komitmen kepada agama kita komitmen kepada sunnah ya sehingga apabila ada orang yang mengundang kita lalu kita tidak datang mereka nggak akan suudon tapi oh pasti ini adalah bagian dari keyakinan kita gitu ya Pasti akan husnudon seperti itu. Dan tidak akan dituduh macam-macam. Jadi eh, pencitraan harus dibentuk dari berbagai macam aspek. Oleh karena itu kalau sudah terbentuk citra kita bagus ya Kalau ada momen seperti itu lalu kita nggak datang Saya yakin kita nggak akan dituduh macam-macam kok Tetap orang-orang semuanya akan menuduh, eh, menyebut kita dermawan, sosial, peduli gitu ya Gaul gitu, ramah gitu ya Bahkan mereka nanti mungkin akan tanya barangkali Umi gitu ya eh, apa yang kami lakukan itu salah keliru gimana penjelasannya kita jelaskan oh akhirnya orang-orang ikut sikap kita gitu ya nah seperti itu ya kepada umi siapa tadi di Cimahi Cipageda Cipagedan Cipageran uh, jadi apa permasalahan yang kita hadapi jangan fokus kepada masalah itu saja tapi aspek lain yang lebih luas lagi yang harus kita perhatikan untuk apa namanya menarik e, simpati orang dengan niat tetap karena Allah Azza wa Jalla bukan karena untuk dinilai baik oleh orang tapi untuk melaksanakan ajaran Allah tapi penilaian dan apresiasi yang baik dari orang itu akan secara otomatis muncul akibat akhlak yang baik yang datang dari diri kita. Begitu ya, cukup sampai di sini saja dulu pagi hari ini dan insya Allah nanti sore hari kita akan berjumpa lagi kalau tidak ada gangguan sinyal gitu ya. Akan uh, kita lanjutkan aspek pembahasan fikih, membahas tentang kesalahan-kesalahan orang dalam melakukan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu memiliki semangat yang besar untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai olehnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.